Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan athabahullah. Perhatikan baik-baik sekarang kita memasuki halaman yang ke 104 bagian bawah itu seputar pembahasan apa Al-Qur'an adalah kalamullah khair makhluk. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah taala bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah taala dimulai dan nanti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhir zaman para penghafal Al-Qur'an tidak ada lagi. Ketika Al-Qur'an sudah ditinggalkan, tidak diamalkan, Allah Taala angkat semuanya dari dada-dada para penghafal Al-Qur'an. Kemudian juga Allah Ta'ala akan mengangkat mushaf-mushaf yang ada. Ketika apa? Di muka bumi tidak ada lagi apa yang mengamalkan Al-Quran. Yaitu ketika mendekati hari hari kiamat. Kita lihat. Qala as syarihul akhamahullah Syekh Salah Fauzan. Wa min kalamil azim. Dan termasuk ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung Al-Quranul Azim. al Qur'anul al-azim, yaitu Al-Qur'an yang agung. Alladzi anzalahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan atau yang Allah telah turunkan kepada nabi nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan simak baik-baik. Kama qala Allah taala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin. Yang telah menurunkan adalah Ruhul Amin. Ruhul Amin adalah gelar atau sebutan untuk Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam terkadang digelari dengan Ruhul Amin atau Roh sendiri. Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga digelari dengan Al-Amin. Naam. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Eh, yang telah menurunkan Al-Qur'an adalah Ruhul Amin itu Jibril alaihissalam kepada dirimu Agar apa? Agar kamu termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabi mubin dengan bahasa Arab. Paham ya? Dengan lisan Arab. Maksudnya apa? Al-Qur'an Karim diturunkan dalam keadaan berbahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. Sehingga Allah taala memang tetapkan pada Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat manakala orang mau mengingatnya. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Nazala bihi ruh yakni Jibril alaihissalam. Huwa masya Allah, Ini faedahnya. Ya. Jibril alaihissalam adalah roh. Maksudnya gelarnya eh, sebutannya adalah roh. sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaika war ruhu fiha. Para malaikat turun dan ruh ada juga di situ. Siapa ruh tersebut? Jibril alaihissalam. Paham ya? Jibril alaihissalam. Al-Amin wasafahu bil amanah. Allah Taala sifatnya dengan amanah karena Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu tidak pernah meleset dan tidak pernah salah alamat. Justru orang-orang kufar wal mereka menuduh Jibril itu pengkhianat. Kenapa? Seperti Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang ekstrim mereka mengatakan Jibril itu salah alamat ketika menyampaikan wahyu. Seharusnya kemana wahyu larinya? Kepada Ali bin Abi Thalib katanya. Allahul musta'an. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Allahul musta'an. Orang Yahud benci dengan Jibril alaihissalam. Paham ya? Allah musta'an. Orang-orang Yahud sehingga tidak apa? Tidak asing lagi. Karena apa? Syiah Rafidhah ada kaitannya dengan Yahud. Syiah Rafidhah ada kaitannya dengan Yahud. Naam. Karena pentetusnya eh, yaitu pemimpin Syiah Rafidhah eh, yang masyhur dan ma'ruf di antaranya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Sehingga sama-sama musuhnya. Sama-sama mereka benci kepada Jibril alaihissalam Kata Syekh Rafidah diberi salah alamat katanya. Lah salah kenapa salah alamat? Seharusnya yang berhak mendapatkan wahyu itu siapa? Ali. Ekstrim luar biasa Allah musta'an. Nam hulu berlebihan. Kemudian orang Yahudi juga sama. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'annahu alaihi salatu wassalam aminun ala wahyillahi la yazidu fi wa la yanqus. Masyaallah. Dikarenakan beliau alaihi salam itu Jibril adalah makhluk Allah Ta'ala yang amanah. Amanah terhadap wahyu Allah Ta'ala. Beliau tidak pernah menambahkan, tidak pernah mengurangi. Bal yuballighuhu kama amarahu Allah Ta'ala. Naam. Wasafahu Allah bil amanah. Bahkan beliau Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Paham ya? Sehingga Allah Ta'ala mensifati Jibril dengan amanah. Wa hadha tawfiqun li sanadil Qur'an dan ini merupakan penguat daripada sanad atau jalur Al-Qur'an annahu min riwayat Jibril al-Amin an rabbih subhanahu wa taala penting ini ya bahwasanya Al-Qur'an asal usulnya riwayatnya dari Jibril al-Amin dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah taala benar-benar berbicara. Bukan apa? Bukan hanya ungkapan. Bukan hanya ungkapan karena di sana ada kelompok Asy'ariyah, kelompok juga Al-Qullabiyah kalau Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah. Cuman sekedar ibar ungkapan. Berarti Allah Ta'ala enggak berbicara. Eh? Nah, cuman ungkapan. Siapa yang mengungkapkan Jibril katanya? Allah musta'an. Kemudian kalau kullabiyah, naam, kullabiyah atau yang semisal mereka, eh, mereka apa mengatakan Al-Qur'an itu hikayah, dongeng. Cerita, di Al-Qur'an cuma cerita. bang ya? Cerita dongeng tentang ucapan Allah Taala. Berarti Allah Taala tidak berbicara gitu loh. Allah mustan ujung-ujungnya ke situ. Di sana juga ada Jahmiyah. Kalau Jahmiyah malah parah lagi. Kalau Jahmiyah mengingkari Allah taala tidak bicara. Kenapa? Karena Jahmiyah mereka keyakinannya Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Paham ya? Berarti kalau kita mengatakan Allah taala bicara, berarti kita menetapkan Allah taala memiliki apa? nama dan juga sifat kata mereka Allah musta'an. Kita lihat di sini Kata beliau, "Balaghahu li Muhammadin sallallahu Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ballaghahu Muhammadun li ummatih." Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, itulah silsilahnya. Eh, paham ya? Warwathu ummatuhu anhu. Kemudian umatnya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in, sahabat dari Rasulullah, tabi'in dari sahabat, Atsba'u tabi'in dari tabi'in. Terus turun temurun seperti itu. Naam. karena fil ayat al-ukhra sebagaimana dalam ayat yang lain, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya na barakallahu fikum itu adalah ucapan utusan yang mulia. Karena apa? Karena yang membawa adalah Jibril alaihissalam. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa Jal. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Itu bukan ucapan seorang penyair. Sedikit sekali kalian mau beriman. Wala ya- wala biqauli kahin, bukan pula ucapan dukun. Karena mereka mungkin mengatakan itu adalah ucapan dukun, ucapan apa pembikin pantun, penyair. Qalilan ma tadhakkarun sedikit sekali kalian mau mengingat. Kemudian apa yang dijelaskan lagi setelahnya tanzilum min rabbil alamin. Benar-benar diturunkan dari Rabb alam semesta, Allah taala. Walau taqawwala alaina. Ini ancaman padahal nabi. Walau taqawwala alaina kalau seandainya yakni Muhammad Nabi Muhammad eh, itu apa? membikin ucapan-ucapan yang nisbahkan kepada kami, ucapan yang tidak benar maksudnya. Nah, ba'dal aqawil dengan sebagian ucapan-ucapan la akhadna minhu bil yamin. Niscaya kami akan binasakan dia dengan kekuatan kami. Paham ya? Naam. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian langsung kami apa? Langsung kami putus eh, urat kehidupannya. Maksudnya dibinasakan. Ai eh, lan taqamallahu jalla wa ala minhu asyaddal intiqam law taqawwala 'ala Allah jalla wa ala. Penting ini. Maksudnya Allah, maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat dahsyat kalau seandainya Muhammad eh, berbicara atau mengada-ngadakan nah, pembicaraan atau ucapan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya membuat sendiri. Paham ya? Padahal apa semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidaklah berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fahada tausiqun li sanadil Qur'an inilah penguat daripada apa? Sanad Al-Qur'an. Jadi jalurnya dari mana saja? Sudah kita lewati ini ya. Jibril mengambil dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Pertama kali sahabat, sahabat bertabiin, tabiin pada atba'u tabiin, seperti itu. Naam. Kita lihat annahu min riwayat Muhammad SAW an Jibril anillahi azza wa jalla Allah Perhatikan ini, bahwasanya Al-Qur'an dari riwayatnya Muhammad SAW dari Jibril kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Artinya al quran Karim, nah tidak ada kebatilan di situ sedikit pun. Yang datang tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Karena datang dari Allah Taala. Datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Paham ya? Nah, karena kalau itu ucapan manusia apa? Lawajadu fi ikhtilafan katsira. Akan dijumpai perselisihan yang banyak. Dan antum lihat balaghah Al-Qur'an, kalau antum saksikan dalam surat apa? Al-Ahzab, surat apa? An-Nisa, eh, yang mansub mansub semuanya. Eh? Aliman hakima, mansub mansub semuanya. Rapi. Paham ya? Coba kalau manusia yang bikin nggak bisa. Paham ya? Kalaupun bisa tidak seindah Al-Qur'an. Nah, lomstan. Kita lihat sini, tanzilun min hakimin hamid, yaitu Al-Qur'an yang turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Fahuwa kalamullah minhu bada'a ay takalamullah bihi subhanahu. Perhatikan ini, poin ini. Maka Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dari Allah lah bada'a dimulai. Allah taala yang memulainya. Ayat takalamullah bihi subhanahu. Maksudnya Allah taala berbicara dengannya. Fahuwa bada'a minhu la minallahi mahfuz. Penting ini. Bahwasanya Allah taala lah yang mengawali mengawali apa Al-Qur'an tersebut bukan diambil dari Lauhul Mahfud. Nah, ini hati-hati ini. Kama takulul Jahmiyah sebagaimana yang diucapkan oleh Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an diambil dari Lauhul Mahfud katanya. Keliru apa enggak itu? Keliru. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala di awal permulaan memang dari Allah Ta'ala. Dan nanti di akhir zaman akan apa? Akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din azdan astakumullah barakallahu fiikum kita lihat sini. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah taala dimulai dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat sini. Fi akhir zaman, di akhir zaman nanti hina yuhjar al-amalu bil Qur'an. Ketika amalan sudah ditinggalkan. Paham ya? Ketika amalan sudah dihajar, ditinggalkan. Eh, nanti tidak diamalkan lagi Al-Quran. Yurfa' minal masahif wa min suduri rijal. Nanti di akhir zaman akan diangkat dari mushaf-mushaf dan akan diangkat dari dada-dada para penghafal Al-Quran. Sekarang mungkin hafal, paham ya? Nah, nanti di akhir zaman orang-orang yang hafal Al-Quran itu nanti hafalannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebabnya tadi? Karena Al-Quran sudah tinggalkan, nggak diamalkan lagi. Sehingga Allah Taala akan mengangkatnya nanti. Kita lihat. falayu yujadu minhu syai'un fil ar tidak ada lagi sedikit pun di muka bumi nanti. Al-Quran nggak ada lagi nanti. Diangkat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza al-amalu bihi fi akhir zaman 'inda qiyamis sa'ah. Yang demikian itu terjadi kapan? Apabila amalan sudah ditinggalkan lagi. Mengamalkan Al-Qur'an enggak ada lagi sudah. Di akhir zaman ketika apa? Mendekati tegaknya hari kiamat. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sebaik-baik manusia ya orang yang meninggal sebelum datang hari kiamat. Paham ya? Karena sejelek-jelek manusia apa? Orang yang menjumpai atau menyaksikan apa? Menyaksikan hari kiamat terjadi. Ya, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Inna min syirril khalqi 'indallah Nah barakallahu fikum. Nah menyudrik menyudrik musta'ah wa hum ahya. Paham ya? Itu orang yang menyaksikan apa? Man tudrik musta'ah wa hum ahya. Yaitu orang yang hari kiamat datang tiba kepada mereka dalam kondisi mereka masih hidup. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi Maksudnya apa? Maksudnya hari kiamat datang mereka masih hidup. Itu kondisi yang paling parah rusak. Kenapa demikian? Karena hari kiamat tidaklah datang kecuali apa? kecuali, kecuali di muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat saja. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak nabarakallahu kalau fikum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam, seperti itu. Faham ya? Ayo. Karena apa? Karena semua nanti tinggal orang-orang jahat. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad Alaihissalam. La taqumus sa'ah illa 'ala syiril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan apa? Melainkan ketika di muka bumi tinggal orang-orang jahat saja. Paham ya? Ketika di muka bumi tinggal orang-orang jahat, enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan sudah. Tinggal orang-orang jahat, orang-orang rusak semuanya. Faham ya? Yang semula Ka'bah, Baitulil Haram dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman akan dihancurkan oleh sosok yang bukan badannya besar, kecil, hitam, dari mana? Dari Ethiopia, dari Habasyah. Siapakah sosok tersebut yang akan menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman? Antum masih ingat? Siapa itu? Naam Ahsan, Dzu Suwaikotain. Yukharribul Ka'bah yawmal qiyamah du suwaikotain minal Habasyah. Nanti hari kiamat akan dihancurkan Ka'bah. Siapa yang menghancurkan? Du kotain, Du kotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Orang yang memiliki dua betis kecil. Sebutkan itu sudah betisnya kecil, hitam lagi. Tapi mampu menghancurkan Ka'bah. Batu bata yang ditata di Ka'bah tersebut, batu-batunya dikeluarkan satu persatu. Robohkan. Bayangkan itu. Karena nggak ada lagi kalimat tauhid yang diucapkan, nggak ada lagi ucapan la ilaha illallah, nggak ada lagi. La takumusahil, la taqumus hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Allah maksudnya la ilaha illallah. Paham ya? Nah, karena kalau teman Allah Allah Allah Allah yang jadikan orang sufi sebagai dalil bahasanya boleh kita mengucapkan apa? La ilaha illallah diringkas dengan Allah. Nah, barakallahu fikum tidak benar. Paham ya? La ilaha illallah sempurna, an-nafi wal itsbat. Harus la ilaha illallah. Kalau mereka tidak, mereka ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka bagi. Di awal malam sempurna. Semua jamaahnya an-nafi wal itsbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti agak malam itu udah mulai ngantuk-ngantuk itu yang kanan nafi, yang kiri isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Nanti kalau udah mulai malam lagi karena ada ritual seperti itu ada. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan, Nam dalam sebagian silsilah Rasail syarahnya itu, nah nanti akhirnya mereka yang diucapkan bukan lagi kalimat la ilaha illallah, tinggal kalimat hu. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu gitu. Maksudnya tuh huwa mewujud atau huwa ghair mewujud itu loh. Paham ya? Itu kan mereka keliru. Dia dia, dia dia, dia ada atau enggak itu loh. Paham ya? Itulah ritual orang-orang sufi wal lebih Nah, kemudian sebagian mereka menggunakan apa? Nah, menggunakan dalil dari itu. Hatta la yuqal berarti Allah Allah. Jadi mereka zikirnya Allah Allah Allah Allah. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap hari tahlilan. Cuman tahlilannya dengan cara yang syar'i, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlilan enggak? Tahlilan beda dengan ritual mereka. Tahlilan mereka la ilaha illallah, la ilaha afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum tahlilan yang model seperti itu. Paham ya? Mereka menuduh halus sunnah enggak pernah tahlilan soalnya. Kita katakan jangan menuduh dulu, kita setiap hari tahlilan. Setiap salat lima waktu tahlilan atau tidak? Tahlilan. Subhanallah 33 kali sebelum tahlilan. Alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali Dikenapi 100 dengan apa? Tahlilan atau tidak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in wa ala kulli syai'in qadir. Syar'i. Paham ya? Tidak seperti orang-orang sufi atau yang semisal mereka Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaih bagian atas itu yang matannya itu setelah beliau menyebutkan wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an azim wa huwa kata beliau wa huwa kitabullahil mubin. Yang mana Al-Qur'an adalah kitabullahil mubin, adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang nyata, jelas, gamblang dan juga Nah barakallahu fikum terang. Qala Syekh Al Fauzan bagian bawah itu syarahnya lagi perhatikan baik-baik. Huwa kitabullah. Al-Qur'an adalah kitabullah. Wa huwa kalamullah dan dia adalah ucapan Allah. Wa huwal Qur'an yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu maknanya adalah al makruh yang dibaca. Jadi Al-Qur'an itu yang dibaca. Yang dibaca ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Suara-suara siapa suaranya? Antum irsyad suara siapa? Suara Allah atau suara makhluk? Makhluk. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Ya kan? Nah, pantunnya Naam asan tabarakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih di dalam kitab beliau An-Nuniyah Naam barakallahu fikum lakin aswatul ibadi wa fi'lahum dadi mariki makhluqan fa sawtu lil qari walakin al kalama kalamu rabbil arsyidul ihsani paham ya Naam barakallahu fikum seperti itu Allahu musta'an Naam ikhwani fi din azza nazakumullah Maksudnya apa maksudnya? Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah taala perhatikan ini. akan tetapi suara-suara hamba seperti tintanya dan juga kertasnya itu semuanya apa? makhluk. Paham ya? Tapi suara tapi suaranya, nah, tapi suaranya suara al-qari, tuh sautul qari. Paham ya? Nah, jadi perbuatannya perbuatan hamba. Nah, barakallahu kertasnya, tintanya itu semuanya makhluk. Kemudian apa? Fasautul qari al kalama. Kalau suaranya suara yang baca, tapi kalamnya yang dibaca itu kalamnya siapa? Kalamu Rabbil Arsyidul Ihsan. Ucapannya Rabb yang memiliki arsy itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Al-Qur'an, perhatikan Al-Qur'an. al quran Karim. Kertasnya makhluk atau bukan Muhammad Ridha? Kertasnya makhluk bukan? Makhluk. Pintanya makhluk bukan Iqbal? Makhluk. Kemudian sampulnya makhluk bukan? Makhluk. Kemudian benang yang pakai menjilid itu makhluk bukan? Makhluk. Yang bukan makhluk apanya? Yang bukan makhluk apanya berarti? Al-Qur'an yang antum pegang itu mushaf itu yang atau mengatakan ini mushaf semuanya kalamullah itu benar nggak? Kalau secara utuh itu, antum tunjukkan itu. Atau masih campuran? Kalau yang diinginkan kertasnya, tintanya, jilitannya itu semuanya makhluk. Paham ya? Yang diinginkan dengan Al-Qur'an makhluk yang dibaca, kalam yang dibaca, bacaan yang dibaca itu kalamullah ya azza wajal. kul huwallahu ahad. Yang antum baca kul huwallahu ahad ini ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suara yang antum dengar, kul huwallahu ahad. Nah, suara itu suara siapa? Makhluk. Jangan tertukar ya. Nah, barakallahu fikum was lil qari walakin kalam. Kalamu Rabbil Arsyidul Ihsani. Naam. Kita lihat sini. Asma'ul katsirah lahu. Memiliki nama yang banyak sekali dalam Al-Qur'an. Fa huwa kitabullah maka Al-Quran dinamakan kitabullah li'annahu maktubun fil lahil mahfuz karena tercatat dalam Lauhul mahfud bukan apa? diambil dari Lauhul mahfud Allah Taala benar-benar berbicara. Wa maktubun fil masahif dan tertulis di dalam mushaf-mushaf. Huwa kalam wa huwa kalamullah. Yang mana Al-Qur'an adalah kalamullah li annallaha takallama bihi jalla wa ala la kalama ghairihi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Paham ya? Maksudnya berbicara dengan Al-Qur'an tersebut. Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala. Eh? Bukan kalam yang lainnya. Wahuwa Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wahuwa Al-Furqan, yaitu Al-Furqan. Nama yang lain Al-Furqan pembeda. Ya kan? tabarakalladhi Nazzal al-furqana ala 'abdihi. Ya kan? nah Al-Qur'an nama lainnya Al-Furqan, pembeda. Al-Furqan al-haqi wal batil. Pembeda antara al-haq dan al-batil, pemisah. wahuwa zikrul hakim. Al-Qur'an juga disebut dengan zikrul hakim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yaitu pengingat yang sangat bijaksana. Paham ya? Wa huwal huda wal bayan. Disebut juga dengan huda petunjuk wal bayan, penjelasan. Ila akhir asmaul Qur'an al-azim. kata beliau dan masih banyak lagi. Nah, barakallahu fikum nama-nama Al-Qur'an yang sangat mulia dan agung. Mimma yadullu ala 'azamatihi. Yang mana ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an tersebut. Li'anna syai'a idza idza kathurat asma'uhu wa sifatuhu dalla 'ala 'azamatihi. Dikarenakan yang namanya sesuatu itu kalau banyak namanya, banyak sifatnya, itu menunjukkan apa? agungnya sesuatu tersebut. Kitabullahil mubin. Kitab Allah SWT al-mubin. Eh, yang jelas, gamblang, nyata. Perhatikan, simak di bayyana fihi subhanahu wa ta'ala ma yahtajuhul ibad yang Allah telah menjelaskan di dalamnya apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya fahuwa mubinun yang mana Al-Qur'an disebut dengan mubinun bimakna bayyinun wadihun fasih ya kan makna mubin itu adalah apa Al-Qur'an adalah apa sesuatu yang nah barakallahu fikum bayyin jelas gamblang fasih bahasanya itu nah bahasa Arab yang fushah nah wa huwa mubayyinun mana mubayyin dan dikatakan mubin juga maknanya mubayyin menjelaskan lima yahtadhun nas menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia min umurid dinihim wa dunyahum dari perkara-perkara agama dan dunia mereka dijelaskan dalam Al-Qur'an paham soalnya ya di Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk Al-Qur'an adalah ucapan Allah Ta'ala bukan makhluk Fahwa kitabun azimun syamilun jami'un maka Al-Qur'an adalah kitab yang agung yang mencakup eh, yang menyeluruh la tafna ajaibuhu yang mana keajaiban-keajaibannya tidak pernah akan habis paham ya nah wala tanfat ulumuhu dan juga apa tidak akan berakhir ilmu-ilmunya paham ya maksudnya apa maksudnya senantiasa akan dikenang senantiasa akan dihafal sampai kapan sampai mendekati hari kiamat karena nanti hari kiamat gak ada lagi orang yang menghafal Al-Qur'an. Cabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai nama-nama Al-Qur'an, nah, terkadang disebut dengan hablu al-hablu al al-matin, as-sirat al-mustaqim atau yang semisalnya Rasulullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin